Insya Allah kita akan bagi dalam beberapa season. Di season yang pertama ini kita akan bahas tentang definisi makanan. Baik secara bahasa maupun secara istilah agama. Setelah itu kita akan bahas hukum makanan pada asalnya. Kemudian insya Allah kita masuk dalam pembahasan pembagian makanan. Setelah itu kita akan lanjutkan insya Allah dalam season yang kedua tentang sebab-sebab diharamkannya makanan selain hewan. Kemudian masih di season yang kedua kita akan membahas tentang makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Insya Allah dalam season yang ketiga kita masuk makanan-makanan yang diharamkan di dalam sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama berkaitan tentang pengharaman terhadap beberapa hewan. Ini insya Allah yang bisa akan kita kaji bersama dalam kesempatan yang berbahagia dan mudah-mudahan Allah mencurahkan taufik, rahmat dan barokahnya kepada kita sekalian. Kita masuk sekarang ta'riful abimati definisi makanan-makanan. Al-muradu bil at'imati hiya jam'u ta'amin. Al-murad yang dimaksud dengan makan-makanan dia adalah bentuk jamak dari ta'am. Jadi ta'amun makanan bentuk jamaknya adalah al-at'imatu makanan-makanan. Qala fil qamus Dikatakan dalam kumus At-ta'amu yang dimaksud ta'am adalah Al-burru Al-bur Biji gandum Wa ma yukalu dan apa saja yang dimakan Ini secara bahasa yang disebut Ta'am adalah biji gandum dan apa saja yang bisa dimakan. Wahia ma yakuluhu al-insan yaitu apa saja yang bisa dimakan oleh manusia. dan dia mendapatkan gizi dengannya minal akwati dari berbagai macam makanan-makanan pokok wa ghairiha dan lain sebagainya. Inilah yang disampaikan oleh para ulama kita. Bisa untuk melihat dalam footnote nanti setelah selesai jika ada beberapa hal yang mungkin masih ada iskal, kesulitan bisa ditanyakan. Ini tentang definisi makanan. Wakala jama'atun min ahli lugati berkata sekelompok ulama ahli bahasa yang dimaksud dengan makanan atau amu adalah yaqoo' ala kulli ma amu. Dia biasa disebut untuk setiap apa yang dimakan. Jadi setiap apa yang dimakan itu disebut makanan. Hatal ma'i hingga air. Jadi air pun secara bahasa dikatakan makanan. Oleh karena itu kalau antum membuka kitab-kitab para ulama, maka mereka mencukupkan dengan judul kitabnya Al-At'imatu, berbagai macam makanan. Padahal masuk di dalamnya juga minuman. Walaupun boleh kita sebut misalnya sekarang al-afimatu wal asyribatu Macam-macam makanan dan minuman. Boleh kita katakan demikian. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-249 Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha mubtaliikum binahar." Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba min Barang siapa yang minum dari air sungai tersebut falaisa minni maka dia bukan golonganku wa man lam yat'amhu dan barang siapa yang tidak memakannya di sini digunakan kata-kata to'am yang tidak meminumnya fa'innahu minni sungguhnya dia termasuk golonganku jadi dalam Al-Quran disebut kata-kata to'am bermakna minuman dan Nabi SAW juga mengatakan demikian Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'i zamzam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda berkaitan tentang air Zamzam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya wa asluhu fi Muslim dan hadis ini asalnya terdapat dalam kitab Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innaha ta'amun tu'mun sesungguhnya air zam-zam itu adalah makanan yang mengenyangkan di air sebagai makanan dan betul bagi yang sudah pernah dia mengkonsumsi air zam-zam, betul-betul zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Bahkan sudah kita coba ketika kita belajar hanya minum air zam-zam di pagi hari itu kuat belajar sampai jam 2 tidak makan apa-apa hanya minum air zam-zam saja sampai jam 2 kuat pada di tengah terik padang pasir yang demikian itu angin yang kadang-kadang kencang, cuaca yang tidak mendukung tidak sama dengan di Indonesia di sini. Tetapi air zam-zam betul-betul menjadi makanan yang mengenyangkan. Bahkan ketika kita mengkonsumsi air zam-zam, belajar tidak ada rasa ngantuk. Berbeda kalau kita makan pagi setelah itu, kalau kuliah sudah menunjukkan pukul 10 pagi, apa yang terjadi? terseranglah kita kerasa kantuk. Kalau nggak percaya coba saja, tapi jangan di sini. Kalau di sini ya mahal. Jam-jam seliter harganya 50 ribu. Kalau antum belajar di Mekah atau di Madinah, setiap hari bisa mengkonsumsi jam-jam dengan gratis. Mau menanak nasi dengan air jam-jam, kotor. Ikhwan-ikhwan kalau bikin kopi sama teh dengan air jam-jam, apa ndak kaya ini? Hah? Boleh. Wong saya bu, bercepok juga dengan air zam-zam. Kalau pas krisis air di Mekah itu pakai air zam-zam. Subhanallah. Jadi gak ada air, gak ada pasokan air bersih, maka kita air, zam-zam yang kita kumpulkan untuk minum setiap harinya, masa itu kita gunakan untuk cepok. Subhanallah. Dan zam-zam betul-betul toa mentuamun makanan yang mengenyangkan. Wasifa usah saqamil dan zam-zam adalah sebagai obat penyembuh dari sakit. Ini zam-zam. Betul-betul nyata sekali. Dan banyak kasus suatu ketika di Masjidil Haram ada seorang wanita menangis berdoa. Jadi dia berdoa menangis, menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Terdengarlah tangisan wanita ini oleh beberapa wanita lain. Maka ditanya ada apa gerangan wanita ini menangis di Masjidil Haram? Katanya saya sakit. Sakit apa? Maka ditunjukkan payudaranya mengeluarkan darah terus, mengucurkan darah. Dalamnya sudah membusuk. Jadi kanker payudara parah. Saya sudah mengucurkan darah dan dalamnya membusuk. Maka ibu-ibu yang di situ di Masjidil Haram menyalahkan olesi olesi dengan air zam katanya kasih air zam maka dia mengolesi katanya setelah beberapa waktu luka itu mengering dan setelah beberapa hari sembuh subhanallah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya yang yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu tidak pernah berdusta dalam ucapannya betul-betul zam-zam adalah sebagai obat yang bisa mengobati berbagai macam penyakit tanpa efek samping. Jadi ini para dokter atau calon dokter jangan mengobati pasien dengan obat yang berefek samping tinggi. Zam-zam ini tanpa efek samping, subhanallah. Bolehlah antum sekolah dokteran sampai spesialis ya, tetapi gunakan obat-obatan yang ada di dalam Islam deteksi penyakitnya dengan ilmu antum obati dengan obatan-obatan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Kemudian penulis mengatakan wa ta'ima yat'amu kata-kata ta'ima yat'amu kasril aini fil madi dengan dikasrahkan ainnya dalam fi'il madi wa fathiha fil mustaqbali dan diparhakan ainnya ketika fiilnya bentuknya mustaqbal mudore untuk yang continuous kalau yang pas adalah yang mati itu dengan dibaca ainnya dikasroh to'iman adapun mudorenya ya ta'amu ta'man bahwa ta'ibun ini secara bahasa artinya apa ta'ima ya ta'amu Ta'ima yat'amu maknanya ta'ima dia laki-laki telah makan. Yat'amu dia laki-laki sedang makan. Ta'man memakan atau makan. Fahuwa ta'ibun orang yang makan. Ida akala jika dia makan auzalqa atau mencicipi. Jadi orang dikatakan dia ta'ima yat'amu cukup dengan mencicipi dia dikatakan makan. Lebih-lebih kalau dia lebih dari mencicipi. Inilah makna secara bahasa maupun istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang kata-kata makanan dalam Islam. Setelah kita paham ini, kita sekarang membahas tentang hukmul at'imati. Hukum Islam berkaitan tentang berbagai macam makanan. Tentunya masuk di sini minuman. Beliau berkata penulis Al-aslu fiha al-hillu Asal hukum berkaitan tentang makanan dan minuman itu halal Jadi hukum asalnya halal Mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman qala ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168 Allah menyatakan ya ayuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiba ya ayuhan nas wahai sekalian manusia ulu makanlah oleh kalian mimma dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi halalan thayyiba makanan yang halal dan thayyib apa maksud halal dan apa tafsiran dari thayyib ini perlu dijelaskan dan ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh para ulama dalil bahwa semua yang diciptakan oleh Allah yang ada di muka bumi ini boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita manfaatkan asalnya. Dan semuanya adalah halal dan thayyib. Asalnya demikian hukum asal. Sekarang kita lihat tafsiran dari Imam As-Sa'di tidak ada di situ, bisa dicatat ya. Beliau mengatakan halalan makna halal adalah muhallalan lakum semua yang ada itu dihalalkan bagi kalian dihalalkan bagi kalian tanawuluhu untuk menikmatinya untuk memakannya minumnya halal bagi kalian laisa bil ghasabin tidak dengan cara gosok wala sariqatin tidak dengan cara mencuri wala muhassalan dan tidak juga didapatkan di muamalatin muharramatin dengan cara-cara muamalah yang diharamkan. Jadi mana halal apa mana halal? Yaitu dihalalkan bagi kalian. Makanan itu dihalalkan bagi kalian untuk menikmatinya, memakannya, minumnya. Tapi syaratnya tidak dengan cara gosok. Mengambil milik orang lain walaupun setelah itu diberitahukan, tapi diambil dulu kemudian dimakan. Kemudian tidak dengan cara mencuri. Setelah itu juga tidak dengan cara dengan cara-cara muamalah yang diharamkan dalam Islam. Jadi cara-cara mendapatkan makanan usaha-usaha yang diharamkan. Maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jadi makanan itu tidak boleh didapatkan dengan cara-cara yang diharamkan. Atau kata beliau di sini jelaskan au ala wajhin muharramin atau dengan sisi keharaman. Au mu'inan ala muharram atau hal itu didapatkan ketika seorang membantu perkara yang haram. Ini juga dilarang dalam Islam. Inilah makna halalan. Tayyiban, apa makna tayyib? Ai laisa bi khabithin. Makanan itu bukan makanan yang buruk. Makanan yang buruk, tayyib itu. Apa khabith? Bukan makanan yang buruk. Kal maitati, seperti bangkai wadami seperti darah ini semuanya adalah makanan yang buruk, yang jelek kemudian walah bil khinzir daging babi wal khaba'ith kulliha dan segala macam hal-hal yang buruk semuanya ini dikatakan bukan makanan yang toyib sehingga Bangke itu bukan makanan yang toyiban. Kemudian juga darah juga bukan makanan yang toyiban. Daging babi dan berbagai macam kobais yang nanti kita akan bahas satu persatu. Ini hanya contoh saja, nanti kita akan bahas satu persatu. Wa fi hadhil ayati Syekh Sa'di berkata dan di dalam ayat ini surat Al-Baqarah 168 dari terdapat dalil yang nyata ala anna al-asla fil a'yani al-ibahatu bahwasanya asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini hukumnya mubah boleh kita makan kita minum aklan boleh kita makan dan minum wantifaan dan boleh kita manfaatkan jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan hukum asalnya ya hukum asalnya adalah boleh dimakan dan diminum dan boleh dimanfaatkan. Kenapa ini dibahas dulu? Sebab yang halal dan thayyiban lebih banyak daripada yang haram. Sehingga dibahas lebih dahulu supaya ada dasar yang antum ketahui, kaidah yang antum ketahui bahwa al aslu fil aqimati al hillu. Asal segala bentuk makanan, minuman yang boleh kita manfaatkan itu halal hukumnya. Sehingga seorang tidak boleh mengharapkan sembarangan. Kecuali keharamannya telah datang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun datang dalam sunnah nabinya. Ada sebagian kelompok dalam Islam hanya menghalalkan makanan yang menurut mereka baik, tapi makanan yang menurut mereka, menurut mereka ya, tidak dikatakan baik. Ada yang mengatakan saya jijik dengan ini maka diharamkan begitu saja. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengharamkan dan menghalalkan makanan semau kita. Tetapi haruslah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau ini yang paling penting juga wal muharramu nau'ani segala yang diharamkan itu ada dua macam yang pertama, nggak ada di buku antum ya. Ini ditulis. Imma muharramun lidatihi. Yang pertama dia haram zatnya. Memang zatnya zat yang haram. Wa al khabithu yaitu segala yang busuk buruk. Ini haram. Alladhi huwa diddut thayyib yang menjadi lawan dari thayyib. Sehingga kalau makanan dan minuman itu tidak toyib maka haram. Berarti sudah haram. Kemudian yang kedua, wa imma muharramun lima aradalah yang kedua diharamkan karena ada sesuatu yang menimpa dia yang akhirnya dia menjadi haram. Contohnya nanti akan datang ayatnya kambing halal apa tidak? Nah, kalau dia misalnya dicekik kemudian mati Dagingnya bagaimana? Haram. Jadi makanan ini asalnya halal, tapi ada sesuatu yang menimpa yang membuat makanan ini menjadi haram hukumnya. Segala bentuk roti jika dia dibikin dari barang-barang yang halal, halal apa tidak? Halal. Tidak ada campurannya babi, tidak ada. Halal semuanya. Tapi kalau dipersembahkan kepada berhala bagaimana? Jadi haram. Ini maksud yang kedua, haram karena ada sesuatu yang menimpa dia. Ada peristiwa. Jadi ini bisa jadi dia berkaitan tentang hak Allah seperti tadi dipersembahkan kepada berhala. Istilah sebenarnya di sini wahwal muharramu yaitu yang kedua ini diharamkan luki haqqillahi karena berkaitan tentang haknya Allah. Jadi makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah au haqqi ibadihi atau hak-hak hamba Wahwa dibdul halal. Inilah yang dikatakan lawan dari halal. Lawan dari halal. Makanan yang dia tertimpa sesuatu yang menjadikan dia haram. Ini lawan dari halal. Bagaimana makanan ini dia jadi haram gara-gara dia misalnya ada kaitannya dengan hak hamba. Ada seorang bapak dia malam-malam mengambil ayam orang kemudian disembelih baca bismillah baca bismillah pokoknya menyembelih dengan cara yang benar putus uratnya juga benar kemudian dimasak dengan baik setelah itu anaknya dikasih tahu nak ayo makan ayam yuk nah, dari mana pak ngambil dari rumah tetangga <laughs> haram atau halal haram karena ini haknya orang, haknya hamba Allah diambil oleh dia. Walaupun dia baca bismillah sekian kali, tetap hak haram hukumnya, tidak menjadi halal. Karena makanan ini adalah mengambil milik orang lain. Wa ta'ala, Allah taala berfirman tentang hukum makanan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-29 kata Allah Subhanahu wa taala Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwal ladzi dialah Allah yang khalaqa telah menciptakan lakum bagi kalian semua ma apa saja fil ardi di muka bumi itu jami'a semuanya. Jadi apa yang ada di bumi ini diperuntukkan bagi kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau penulis mengatakan wala yahrumu minal at'imati dan tidaklah haram dari berbagai macam makanan illa kecuali ma harramahullahu taala fi kitabih apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya di makanan itu haram jika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dalam Al-Qur'an. Allah ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam atau diharamkan melalui lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi haramnya datangnya dalam Al-Quran dan bisa jadi haram itu datangnya dalam As-Sunnah. Sebab ada sebagian kaum muslimin ini tidak mau menerima sunnah, ingkar sunnah. Jadi kalau datang hadis yang mengharamkan sebuah makanan, dia mengatakan tidak. Karena apa? Tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran. Ini adalah kekeliruan pemikiran orang di zaman ini yang mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW dengan kebodohannya. Mereka tidak tahu bahwa hadis juga berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang diharamkan oleh nabi di dalam sunnahnya. Kemudian beliau berkata, "Wa tahrimu ma lam yuharrimhu Allah." Dan pengharaman apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah adalah iftiraan perbuatan mengada-adakan kedustaan. Alallahi atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, ini artinya dia mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum al kadhib hadha halal wa hadha haram. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan terhadap apa saja yang telah disifatkan dijelaskan oleh lisan-lisan kalian dengan dusta Hada halal, ini adalah makanan yang halal. Wahada haram dan ini adalah makanan yang haram. Litaftaru ala Allahi al-kadhiba. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al kadib la yuflihun. Mata'un qalilu wa lahum adabun alim. Allah menyatakan litaftaru. Kalian katakan ini halal, ini haram untuk kalian adakan kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhib sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan atas Allah kedustaan la yuflihun mereka tidak akan beruntung. kali ini itulah kesenangan yang sebentar walaupun adzabun alim dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum tentang makanan jelas kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah selesai urusannya. Jika seorang mengembalikan hukum tentang makanan kepada Quran dan Sunnah, tidak ada perselisihan. Jika ada perselisihan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kalau anda sudah memahami kaidah agama ini, insya Allah kita nanti setiap mendapatkan misalnya satu jenis makanan, kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jika Quran dan Sunnah tidak menyatakan haram, berarti kembali kepada hukum asalnya maka makanan itu dihalalkan untuk dimakan maupun dimanfaatkan sehingga kita tidak seperti sebagian kelompok di ya, lalu kaum muslimin yang mengharamkan atau menghalalkan sesuai dengan kaidah pemimpinnya masing-masing tidak tetapi ini dikembalikan kepada kaidah agama yang sudah baku dan jelas Taib. sekarang kita masuk kepada pembahasan bayanu inkisamil at'imati penjelasan tentang pembagian makanan-makanan. Jadi makanan itu dibagi sebagaimana dijelaskan di sini. Beliau berkata, Al-aqdiyatul insaniyatu makanan-makanan manusia tanqasimu ila kismain terbagi menjadi dua. Kenapa yang dibahas di sini makanannya manusia? Kita tidak membahas makanannya hewan. Apa itu makan rumput? Kan enggak Rumput halal apa tidak? Halal. Tapi bagi kita tidak toyib ya tak? Enggak toyib. Nah. Tapi orang yang pernah dinas di ketentaraan militer itu biasa makan rumput. Ya. Nah, kalau kita biasanya makan nano ya, kalau kita makan bambu kan, nah, bambu muda itu ya, makan bambu. Tapi kalau rumput kan tidak. Taib. Kecuali rumput laut ya. Tangannya adik-adik ini ya, ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat es rumput laut. Kalau rumput gajah kan tidak. Eh, ada dua, dua macam makanan manusia. Yang pertama, al-qismul awalu bagian yang pertama, tahirun makanan yang suci. Wairu hayawanin tapi bukan termasuk hewan kan nabati seperti tanaman-tanaman. Sayuran termasuk di sini. Wasimari itu tak ya kasih titik tiga. Wasimari buah-buahan masuk di sini. Waljamidati dan apa saja yang berbentuk padat. Wal maupun yang cair. Jika dia suci bukan hewan, maka termasuk golongan yang pertama. Fahada, maka jenis pertama ini qadittafaku sungguh para ulama telah sepakat ala annahu mubahun bahwasanya mubah. Makanan itu mubah malam yakun mutanajisan selama makanan itu tidak kena najis. Jadi selama tidak terkena najis maka mubah au atau selama tidak membahayakan kesehatan manusia. Sebab ada suci tapi membahayakan kesehatan. Ya kan? Suci tapi membahayakan kesehatan. Contohnya apa? Suci. Hah? Apa? Apa? Iya, misalnya betadine itu suci apa enggak? Iya kan? Bukan betadin kumur loh ya. Betadin yang untuk luka luar itu loh. Itu kan suci. Membahayakan kesehatan nggak kalau diminum? Membahayakan kesehatan. Jadi kaidah ini harus pegang. Tidak najis dan tidak membahayakan. Tidak merugikan. Yang kedua, al nih, bagian yang kedua adalah hayawanun, hewan-hewan. Wahwa barion yaitu hewan darat wabahriyun dan hewan laut. Kenapa kenapa dibedakan ini? Karena hukumnya beda hewan darat dengan hewan laut. Yang paling mudah tidak perlu dihafal itu semua hewan laut, tidak perlu dihafal ya. Yang agak sulit yang perlu kita pelajari adalah hewan-hewan darat. Jadi hewan-hewan yang di darat. Kemudian beliau mengatakan, Fa'ammal hayawanul Adapun hewan-hewan darat, fahuwa maka yang dimaksud hewan darat ma la ya'ishu yaitu apa saja hewan yang tidak hidup illa kecuali fil barri di daratan. Jadi dia tidak bisa hidup hidup kecuali harus di daratan. Ini namanya hewan darat. Wal aslu dan yang asal fihi tentang hukum hewan darat al hilu halal. Jadi asalnya hukum hewan darat maksudnya hewan yang dia tidak bisa hidup kecuali di darat maka hukum asalnya apa? halal. Illa kecuali ma tahrimuhu hewan yang tahrimuhu pengharamannya qad nassa alaihi syari'u telah dinaskan atas pengharamannya oleh asyari yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika telah ada nas yang qat'i dari Allah dan Rasulnya maka hewan itu haram. Selama tidak ada nas, tidak boleh kita mengharamkan. Sekarang kan banyak. Jangan makan bekecot itu haram. Nah ini sembarang dia sembarangan mengharamkan sesuatu. Nah, jangan makan belut haram. Kenapa? Seperti ular. Bekicot kenapa? Ada ilernya. Tidak semua yang ngiler itu haram. Ya toh? Atau malah nyari yang ngiler-ngiler itu. Sapi itu kan keluar ini ya. Sapi itu lah. Malah ilernya lebih banyak daripada bekicot. Tapi kan haram dan tidaknya bukan karena itu, tapi manusia begitu. Mudah sekali mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Taib. Wahwa naw'ani ini kalau pembahasannya nggak seperti ini ngantuk semua siang-siang Saya kebagian siang. Ya. Kalau ngantuk nggak salah yang ngomong ini. Eh nggak salah yang ngomong, nggak salah yang mendengarkan ya. Ada dua macam. Jadi pembagian ini ada dua. Jadi hewan darat ada dua macam. Jangan lupa loh ya, jangan ngantuk nanti keliru ngantuk ini masalah halal haram loh ini. Eh, jangan sampai keliru nanti ngantuk. Bahaya itu. Ada dua, hewan darat ada dua macam. Hayawanun ahliyun, hewan-hewan yang jinak. Wahua yaitu hewan jinak itu apa definisinya? Yaitu segala hewan ma'alifa al-manazila yang dia terbiasa tinggal di rumah-rumah manusia. Maksudnya dia ini tinggal bersebelahan dengan manusia. Jadi temannya manusia. matil an'ami seperti hewan-hewan yang diternakkan. Ini adalah contoh hewan yang jinak. Yang kedua, wawahsyun, hewan yang buas liar, wahsyun. Hewan liar. Jadi hewan yang liar ya, liar. Wahsy itu liar terjemahannya. Jadi dia tidak Cina, Liar itu maksudnya nah dia di mana-mana. Mau tinggal di mana tidak punya kandang sendiri, itu liar namanya. Makanya kalau ada orang itu tidak punya rumah, ini termasuk manusia li, liar ya. Bukan Cina. Kalau Cina itu yang punya rumah. Punya kandang sendiri. Wa huwa hayawanul barri yaitu hewan-hewan daratan minal wahsati yang termasuk hewan-hewan liar dia. Inilah yang disebutkan oleh para ulama kita tentang pembagian yang nantinya akan kita bahas satu persatu insya Allah. Jadi akan kita bahas tentang itu semua. Ini tentang pembagian makanan-makanan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Sekarang kita masuk dalam pembahasan asbabu tahrimil aqimati Sebab-sebab diharamkannya makanan-makanan maksudnya di sini selain hewan. Nanti akan kita jelaskan. Hunaka beliau berkata di sana asbabun ada beberapa sebab Alati harrama biha Allah taala yang Allah haramkan dengannya dengan sebab-sebab tersebut minal mati makanan-makanan. Jadi Allah mengharamkan makanan dengan sebab yang akan saya sebutkan nanti. Ghairi hayawanin makanan yang bukan termasuk hewan. Tadi kan sudah kita bahas lah di awal makanan jenisnya ada dua, ya tak? Ada yang dia makanan maksudnya tohir suci tapi bukan he, hewan. Yang kedua hewan. Jadi hewan dibagi dua, darat dan laut. Kalau makanan yang suci bukan hewan tadi seperti tanam-tanaman semuanya ya, yang ditanam, yang tumbuh, buah-buahan, kemudian segala makanan baik yang padat maupun yang cair. Nah ini semuanya itu termasuk jenis pertama. Ini yang kita bahas sekarang. Jadi supaya paham ya, Jangan sampai keliru kan. Minha di antara sebab-sebab yang mengharamkannya adalah pertama abdororu karena doror. Doror itu apa? Bahaya. Adanya bahaya yang terdapat di dalam makanan itu yang akan membahayakan kesehatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bisa ditulis ya, tidak ada di situ. Atau kita baca hadisnya dulu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wala tiroro itu kurang yang belakang kurang alif ya, wala tiroro. La dororo wala tiroro tambahi alif. Antara dua roh itu tambahi alif. Yang kedua, la dororo kata Nabi makanan atau segala sesuatu itu tidak boleh membahayakan diri la dororo itu tidak boleh membahayakan diri wala dororo dan tidak boleh membahayakan orang lain sehingga ini kaidah agama kita dalam berbuat di dunia ini tidak boleh kita mencelakakan diri kita maupun mencelakakan orang lain. Tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan wala diroro yang kedua, tidak boleh saling mencelakakan. Sehingga ketika misalnya seorang muslim dia dicelakakan orang lain tidak dibalas dengan mencelakakan dia. Ini adalah kaidah agama dan kaidah ini sebenarnya umum tetapi dijadikan dalil bahwa makanan pun tidak boleh membahayakan diri orang itu maupun orang lain. Bagaimana itu? Makanan kok membahayakan diri dan orang lain? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Kira-kira bagaimana? Kan aku mahasiswa semuanya, kan lebih pintar daripada saya ya. Tolong jelaskan secara bahasa. Makanan itu tidak boleh membahayakan diri. Maksudnya kalau seorang itu mau makan, cari makanan yang tidak membahayakan diri. Kalau orang mau jual makanan atau memberi makanan orang lain, jangan makanan yang dia kalau makan nanti misalnya sakit perut kok dikasihkan orang lain, ini kan ya kan membahayakan orang. Wong dia kalau minum minuman ini batuk gara-gara banyak pemanisnya kok dijual kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh. Paham ya? Nah, kok ide agama ini yang sekarang ini kaum muslimin tidak memperhatikan ini. Dia kalau mau membuat makanan untuk keluarganya sehat, gulanya pakai gulaku. Giliran dia jual es, seribu manusia tuh, pluk pluk pluk tidak tanggung-tanggung, nggak basa-basi dia. Kalau dia untuk dirinya sendiri pakai bawang berambang, pakai ini, apa merica. Tapi kalau untuk orang lain beli apa namanya? Wes micin-micin itu diblek belak jual bakso berbulu supaya enak. Ini tidak boleh. Dalam agama dilarang. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh dalam agama. Subhanallah kalau kaidah ini dipegangi, kita hidup enak mau beli makanan di mana saja tidak ada rasa kekhawatiran. Subhanallah. Oleh karena itu hendaknya yang ngaji ke sini harusnya banyak-banyak pedagang makanan ya. <laughs> Harusnya begitu. Nah, ini yang ngaji di sini malah konsumennya kebalik. Harusnya pedagang yang ngaji di sini. Kapan-kapan diundang daurah lah. Para pedagang harus diundang daurah ini ya. Iya. Nah, Hadis tersebut Qalan Nawawi, Imam Nawawi mengatakan tentang hadis yang kita bacakan, hadisun hasanun, hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni, tidak ada di situ yang tambahkan. Diriwayatkan dari Ibnu Najah dan Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Dan hadis ini sanatnya tersambung sampai Nabi saw alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Imam Nawawi mengatakan hasan, tetapi Al-Imam Al-Albani mengatakan sahih hadis ini dengan banyak jalan Sebab hadis Hasan kemungkinan Imam Nawawi menilai satu jalan. Dan ini antara Imam Nawawi dengan Albani tidak berarti Albani itu bermudah-mudah mensohikan hadis atau menjadi menyelisih ulama terdahulu enggak. Imam Nawawi di zaman itu menemukan satu jalan dinilai ha hasan. Syekh Albani di zaman ini mengumpulkan banyak jalan yang ini harus dipelajari atau sudah belajar mustalah kan? Dites ini harus dites. Hadis musnad apa? Hadis itu katakan musnad. Kok jadi tes musola ini? Bersambung sanatnya. Bersambung sanatnya loh. Sudah saya ucapkan tadi. bersambung sanatnya. Hadis mursal. Mursal lepas. Lepas itu apa maksudnya? Banyak lepas. Sampai tabiin. Yang lepas apa? Sahabat tidak menyebutkan sahabatnya. Sehingga tabiin berkata langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini dikatakan dosa. Demi jenis keputusan putusan banyak, tapi kita kembali kepada di sini Imam Al Albani mengatakan dari sini sahih. Lihat kitab beliau Sahihul Jami, kemudian Irwaul Ghalil dan silsilah Al Hadis As-Sahihah lil Albani rahimahullahu taala. Jadi dari sini sahih dengan banyak jalannya. Sahih apa ini namanya? li ghairihi. Bukan sahih li dzatihi. Jelas ini? Ini hikmahnya belajar ya ini. Enak lah kalau ngaji dengan orang yang sudah belajar ilmu-ilmu dasar ya ini. Tapi kalau ngaji dengan orang yang nggak belajar ilmu-ilmu dasar, sulit ya memahamkan itu Enak. Kembali kepada masalah doror ini, Allah berfirman, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa taala berfirman qala ta'ala ditulis ya tidak ada di situ ini tambahan semuanya karena kalau saya tulis di sini semua karena ini kan panjang Pak cukup kita nukilkan saja Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahlukah jangan kalah janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan menuju kebinasaan sehingga seorang muslim tidak boleh dia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dalil ini dalil yang sangat kuat untuk menghukumi segala sesuatu yang bisa membinasakan kita dihukumi hal haram hukumnya. Karena ayat ini tidak ada yang memalingkan kepada makruh. Paham ya? Ada kaidah agama. Sesuatu kalau dilarang hukum asalnya apa? Haram. Al aslu fil man'i at-tahrim. Asal sesuatu yang dilarang itu haram. Al aslu fil amri lil wujub. Asal segala perintah wajib. Jika tidak ada yang memalingkan kepada yang sunnah, maka tetap dihukumi wajib. Contohnya mohon maaf, memanjangkan jenggot ini wajib. Bukan sun, sunnah. Kalau dikatakan sunnah, sunnah yang nilainya wah wajib. Sebab sekarang banyak orang yang tidak paham sunnah. Sunnah dengan mustahab Sunnah ini kadang-kadang nilainya bisa wajib, bisa mustahab. Ya, nah? Ada perkara mustahab, mustahab itu disunahkan bahasa kita ini, tidak diwajibkan, mustahab. Biasanya dikatakan mandub, ya, nah? perkara yang disunahkan, tidak diwajibkan. Seperti memelihara jenggot ini, mohon maaf, ini adalah wajib hukumnya. Sunnah yang berbeda wajib hukumnya, sehingga Ayat ini menunjukkan bahwa haram seorang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sehingga apa saja perkara yang bisa menjatuhkan diri seorang ke dalam kebinasaan diharamkan di dalam Islam. Mutlak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala di dalam ini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat nomor 29 Allah nyatakan ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri sesungguhnya Allah sangat rahim terhadap kalian sehingga tindakan bunuh diri itu haram hukumnya jadi membunuh diri itu diharamkan di dalam Islam apapun alasannya tidak boleh orang bunuh diri diharamkan dalam Islam berdasarkan ayat ini dan tidak ada yang memalingkan kepada mak makruh tidak ada haram hukumnya dan disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man wa man tahassa samman atau summa atau simma barang siapa yang meneguk racun kata Nabi faqatala nafsahu maka racun itu membunuh dirinya jadi orang itu minum racun kemudian racun itu mematikan dirinya fasammuhu fiyadihi dan racun itu berada di tangannya yatahassahu fi nari jahannam dia akan menegurnya di neraka jahanam khaliban mukhalladan fiha abada kekal di dalamnya selama-lamanya ini bahayanya seorang yang minum racun oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya khalidan mukhalladan fiha abada oleh karena itu tindakan-tindakan seperti ini dilarang Nabi Islam termasuk tindakan-tindakan yang di negeri-negeri barat dikatakan apa? Kalau orang sudah sakit nggak sembuh-sembuh sudah sudah apa namanya putus asa dari rahmat Allah apa kata namanya? Hah? Eutanasia. Hah? Eutanasia. Au? Eutanasia. Eutanasia. Nah, Alhamdulillah ada calon dokter kan enak kan? Eutanasia. Aku dengar eutanasia, tindakan membunuh orang yang sudah dia ini sakit keras menurut dokter sudah tidak ada harapan sembuh maka supaya mengurangi rasa sakitnya bunuh. ini menambah bukan mengurangi sebab bunuh diri ini bukan menyelesaikan masalah iya. sama dengan iklan-iklan itu mengatasi masalah tanpa masalah itu kalau masuk ke sana tanpa masalah Lalu sepeda motornya disuruh masukkan di situ loh. Iya toh? Coba kalau pinjam misalnya ke kawan-kawan kita yang mampu, sepeda motornya anda bawa saya tak pinjamin ya toh. Kalau pinjam di situ, sepeda motornya taruh di situ. Itu namanya tidak mengatasi masalah. Itu orang barat. Lihat bagaimana tindakan kekufuran mereka orang-orang barat. Mereka betul-betul jauh dari syariat Islam, jauh sekali dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tindakan yang bahayanya berakibat dunia dan akhirat. Padahal bisa jadi seorang yang sakit keras itu sembuh. Dan itu terjadi di zaman para sahabat. Ada kisah ketika para sahabat pergi untuk menunaikan ibadah haji atau umroh waktu itu, pergi ke Mekah dari Madinah, ada seorang sahabat yang tertinggal. Siapakah dia? Disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin Hah? Siapa? Yang tertinggal karena sakit keras. Kenapa? Saat bin Abi Waqqas ini. Saat bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah nanti cek kembali. Beliau waktu itu tertinggal karena sakit keras dan mengatakan, "Ya Rasulullah, teman-teman kami sudah meninggalkan kami. Aku masih di sini." Maka kemudian singkat cerita beliau mengatakan, "Bisa jadi tetap tinggalmu di sini ini bermanfaat." Dan betul, bermanfaat dia bisa mengajarkan agama kepada penduduk Mekah. Subhanallah. Dan ternyata setelah itu justru sahabat ini sehat yang asalnya dia punya anak satu perempuan yang mengatakan dia mau memberikan hartanya, menghibahkan hartanya, dia mau menghibahkan hartanya dengan berapa? Awalnya separuh hartanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua per tiga, Pak. dua per tiga harta dilarang. Dia turunkan separuh harta ya Rasulullah. Dia katakan jangan kata Rasulullah. Kalau begitu sepertiga harta karena anaknya cuma satu perempuan. Sepertiga harta kalau begitu saya berikan kepada orang. Kata Rasulullah, "Wasulutu katir." Sepertiga itu banyak. Ternyata setelah itu disebutkan bahwa sahabat ini ini kalau tidak salah memiliki 10 anak perempuan dan 9 atau 10 anak laki-laki. Jadi setelah itu menjadi sehat dan justru dengan kesehatannya itu dia memiliki banyak anak padahal awalnya sakit keras sudah mau meninggal satu anak saja, anak perempuan yang tidak dia tinggalkan dan dia berharta banyak. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang sakit keras itu masih ada harapan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah dorong. Oleh karena itu Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, lihat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah nyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan kalian berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu tindakan doror yang membahayakan kesehatan. Sehingga ini adalah kaidah-kaidah agama berkaitan tentang doror hal-hal yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Ini adalah termasuk makanan yang diharamkan selain hewan jika makanan itu mengandung doror baik doror kepada diri maupun orang lain sehingga diharamkan dalam Islam bukan sekedar nggak bagus tapi diharamkan di dalam Islam yang mengalami doror apalagi sampai membuat seorang meninggal dunia ini di dalam Islam diharamkan yang kedua an-najisu najis sesuatu yang najis ini juga di, diharamkan jadi semua yang najis hukumnya haram. Tidak ada barang najis itu yang tidak diharamkan. Fakullu ma najusa maka semua yang najis haram, akluhu haram untuk dimakan haram untuk memakannya wasyurbuhu dan haram untuk meminumnya jadi semua yang najis kaidahnya ya perhatikan semua yang najis haram untuk dimakan dan diminum. Ini kaidah agama, perhatikan. Nanti enak kalau antum sudah punya kaidah ini, tidak usah menghafal satu persatu. Ini enaknya kalau seorang punya belajar kaidah. Tidak usah menghafal satu persatu. Harus dihafal, oh ini apa najis berarti haram, tidak usah. Pokoknya diingat saja, semua yang najis itu haram untuk memakan dan meminumnya. Kalau tadi seperti bangkai wadamil haidi darah haid wabaulil adami kencing manusia wal madi dan madi. siapa yang tahu madhi madhi itu apa madhi madhi wal wadi dan wadi para ulama mengatakan al madi ini perlu tahu madhi biasanya kalau kita ini taunya al al mani itu saja taunya sperma tahu tapi kalau madi dan wadi keluar dari tempat yang sama ini banyak kan tidak tahu bahkan tidak bisa membedakan antara keduanya maka dijelaskan oleh para ulama saya nukilkan di sini al madi ma kharaja min adh-dhakari indal mula'abati apa yang keluar dari kemaluan ketika seorang bersenang-senang dengan pasangannya luar kemaluan. Wahwa ma'un abiyat Air ini berwarna putih. Rakikun. Tapi agak encer, Lazijun. Air ini lengket. Jadi putih, agak encer dan lengket. Yahruju indal mula'abati yang keluar ketika seorang bersenang-senang dengan pasangannya. Bermain-main dengan pasangannya. Au atau kuril jima. Dia mengingat jima. Oleh karena itu para pemuda yang gampang keluar mandi ini hukumnya hampir wajib untuk menikah. Iya. Kalau dia sering keluar mandi maka hampir wajib untuk menikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk menikah. Jadi sunnah muakatahnya sangat untuk dia segera dia menikah. Jangan ditunda-tunda. Kalau seorang pemuda sering keluar air ini, maka segera saja pergi ke Pak Mutin. Urus surat-surat. Ya, urus surat-surat ya. Betul ini. Harus pergi segera untuk mengurus surat-surat. Sebagaimana sudah kita sampaikan di Masjid Muhajirin tentang kiat-kiat memilih jodoh. Silahkan dipraktekkan itu. Jangan sekedar ilmu saja yang tidak ada prakteknya. Dipraktekkan betul-betul apa yang kita harus sampaikan kepada para pemuda. Inilah yang dikatakan Nabi. Awal iradatihi atau dia ingin jima, terfikir jima atau ingin jima. Ini keluar ini. Jadi betul-betul ini akan diketahui oleh mereka yang sudah berumah tangga. Dalilnya madhi ini najis. Dalilnya mana? Dari sahabat Ali. An Aliin radhiyallahu anhu kuntu rojulan madda'an dulu aku seorang laki-laki yang banyak keluar mati fa'amartu rojulan, aku perintahkan kepada seorang an yas'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada nabi lima kana lima kani ibnatihi karena kedudukan putrinya karena Ali menikahi Fatimah radhiyallahu anha Ali radhiyallahu an suaminya Fatimah dia malu kalau harus bertanya kepada Rasulullah mertuanya sendiri Masa kok sering keluar mandi ya kan? Kan malu. Maka Ali mengutus seorang. Ini malunya sahabat ini, subhanallah. Sahabat radhiyallahu anhu Ali. Faqala fasa'ala maka sahabat yang diutus itu bertanya. Faqala maka Nabi memberikan jawaban, tawaddo. Berwudulah engkau, waksil dakaraka dan basuhlah kemaluanmu. Artinya, basuh kemaluan berwudu. Karena ini adalah najis hukumnya. Jadi ini najis hukumnya tidak boleh seorang mengkonsumsinya. Sehingga sudah paham ya ini? Nggak usah diteruskan ini. Sudah paham. Sehingga tidak boleh seorang mengkonsumsinya. Ini banyak dikonsumsi oleh wanita-wanita Barat. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Orang seks. Perbuatan oral seks ini termasuk jika keluar. Sebagian ulama mengatakan jika tidak keluar tidak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena mulut bukan tempat itu. Mulut adalah tempat untuk membaca Al-Quran, berpikir, makan, berbicara. Ini terlepas hilaf di antara para ulama, tetapi madinya itu yang kita bahas. ya? Kan? Madinya itu yang kita bahas, hukumnya najis. Dan setiap yang najis, bagaimana? Haram. Kemudian yang kedua, sebagai ulama mengatakan tentang mahdi ini biar jelas ya gamblang pembahasan kita. Ma'un abyadu raqiqun lazijun. Air putih yang agak cair yang dia lengket yang yakhruju inda syahwah yang keluar ketika seorang sahwat wala bisyahwatin wala dafkin tapi keluarnya itu tidak dengan syahwat. Maksudnya apa? Dia keluar ketika seorang syahwat, tapi keluarnya tidak disertai dengan syahwat. Dan tidak disertai dengan pancaran. Maksudnya apa? Muncrat. Kita sekali muncrat. Sehingga keluarnya dia tidak seperti mani yang muncrat, tapi keluarnya tidak demikian. Walayakibuhu futurun. Dan tidak diiringi dengan kelemahan kalau habis keluar ini tidak lemah badannya, masih kuat. Tapi kalau setelah keluar mani bagaimana? Badan melemah, lemas. Ini bedanya. Jadi ini kaidah agama yang harus diketahui oleh seorang muslim supaya dia bisa membedakannya. Wala yuhissu bihuruji dan seorang warubbama la yuhissu bihuruji dan terkadang seorang tidak merasakan ketika keluarnya itu. Mati itu tidak terasa keluarnya. Kalau mani Terasa sampai punggung. Dari bawah bahkan sampai seluruh tubuh terasa. Oleh karena itu seorang yang dia berzina dalam keadaan sudah muhsan, sudah pernah menikah, sudah muhsan, sudah pernah menikah, maka hukumannya apa? Derajat. Karena seluruh tubuhnya merasakan itu, kenikmatan itu. Ketika seorang seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan dengan cara yang haram, derajat. Berbeda dengan yang belum pernah menikah. Dicambuk 100 kali, kemudian dibuang, diasingkan satu tahun. Ini hukuman yang berat bagi mereka yang berzina. Inilah yang dikatakan para ulama, wa yakunu dzalika lirrajul wal mar'ah. Dan ini dikeluarkan oleh laki-laki maupun perempuan. Semuanya keluar mati. Jadi ini hukumnya bagaimana? Najis dan haram. Kalau pakaian kita terkena sedikit, cukup itu yang dicuci. Tidak usah semuanya dicuci. Jadi misalnya ada seorang dia banyak keluar mati, mau sholat. Kalau pulang ke rumah kan jauh ya, pulang ke rumah jauh masjidnya, maka dia keluar mati waktu di masjid misalnya. Maka cucilah tempat yang terkena mandi itu, kemudian gunakan untuk sholat. Maksudnya cuci dikasih air, dicuci dengan air. Tidak perlu semuanya, tempat yang terkena itu saja. Dan ini supaya diperhatikan supaya kita tidak sholat dalam keadaan mengenakan pakaian yang yang najis. Sudah dibahas kan tentang najis? Perlu dites? Gak perlu ya. Soalnya yang ngetes Islamnya sendiri. Sekarang Al-Madi yang dekat Al-Madi sudah Al-Wadi sekarang. Al-Wadi huwa ma kharaja ba'dal bauli yaitu sesuatu yang keluar setelah kencing. Jadi mesti kencing dulu terakhir dia keluar. Dan dia adalah ma'un abyadu air putih tahinun yang agak kental sedikit, agak keruh. Ya juga ba'dal baul yang keluar setelah kencing. Jadi mengiringi kencing ya dia. Kencing dulu baru dia keluar. Subhanallah ya, demikian. Ini wati namanya. Kalau mani kita dulu apa? Tidak bahas karena itu mudah. Mani sudah paham semuanya Insya Allah, Mereka-mereka yang balik akan sudah paham, apalagi yang sudah menikah tentu lebih paham tentang hal itu dan tidak bahas karena memang bukan barang yang yang najis Warautu ma la yukalu dan kotorannya hewan yang tidak dimakan sesuatu yang tidak boleh dimakan itu juga najis sehingga tadi sudah dibahas atau belum kotoran hewan yang halal untuk dimakan bagaimana sudah dibahas belum sampai oh ya, su ya sudah kok sudah habis waktunya kalau kotoran hewan yang halal untuk dimakan seperti ayam najis apa tidak? Tidak, cuman kotor. Kalau kita misalnya terkena kotoran ayam ya dicuci saja. Demikian. Tapi hal itu sebenarnya tidak najis. Nah, kemudian di sini Syekh menjelaskan warawthu ma la kalulahmu kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Jadi hewan-hewan yang haram itu kotorannya na najis. Apa hukumnya kotorannya cecak, cicak atau tokek? Hah? Loh, kok gak ada jawaban? Bagaimana regu A? Regu B, regu C? Hah? Bagaimana? Nah, najis. Karena nanti cecak akan saya bahas, belum dibahas ini nanti. Jadi cecak itu haram dan najis dia kotorannya. Walaupun sedikit najis dia. Oleh karena itu kalau ada kotoran di sini, ambil kertas, buang dia. Jangan sampai nanti diinjek-injek Dia najis. Nah, kotorannya tikus, najis apa enggak? Najis. Nanti akan kita bahas ya. Tapi saya nggak bahas kotoran ya, bahas tikusnya. Nah, karena saya bahas makanannya kok. Nanti kok disuruh bahas najisnya enggak, bahas makanannya. Tetapi kita perlu tahu bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya hukumnya bagaimana? Najis. Enak toh bahas fikih itu ada kaitannya ada Mau jadi ahli fikih ya harus serius belajarnya dan nggak boleh ngantuk yang datang di sini. Nanti kalau ngantuk tak doakan nanti. Cepat dapat istri ya. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya ngantuk dengan apa belum punya istri? Ada ya hubungannya. Saya ngalami sendiri. Sebelum punya istri gampang ngantuk, setelah punya istri enggak. Sering hidup kan ya, sering bersemangat gitu loh. Nah, ini untuk saya motivasi. Masa kita kalah dengan motivator-motivator ini? Kita kasih motivasi anak-anak muda untuk menikah. Nah, wa ghairu dan lain sebagainya. Ini contoh najis saja ya sedikit di sini. Wahuna hunaka qaidatun di sana ada kaidah kullu najisin semua yang najis haramun tambah alif ya setelah roh tambah alif haramun semua yang najis hukumnya ha haram walaisa kullu haramin najisan dan tidaklah semua yang haram itu nah, najis jangan dibalik ya semua yang najis itu hukumnya haram tapi tidaklah sesuatu yang haram itu nah najis. Contohnya orang nyolong uang, uangnya najis sama tidak? Ya tidak. Tapi ha haram. Paham ya? Bisa dipahami di sini? Sehingga demikian, jangan dibalik kaidah ini dan kalau kaidah ini antum pegangi, insya Allah kita akan mengerti banyak hukum-hukum dalam Islam. Tanpa kita menghafal fatwa para ulama, kita bisa menghukumi satu perkara ini dengan kaidah yang sudah disampaikan oleh para ulama kita. Yang ketiga, jadi sebab-sebab yang menjadikan makanan selain hewan itu haram. Kita bahas makanan ini dulu ya. Setelah itu baru kita bahas hewan-hewan. Al-muskiru segala sesuatu yang memabukkan. Al-muskiru segala sesuatu yang memabukkan haram hukumnya. Fakat Allah taala al-khamra Sungguh Allah telah mengharamkan khamr. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru sesungguhnya khamr itu wal maisir judi wal ansafu persembahan untuk berhala wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah rijsun semuanya itu adalah perbuatan kotor perbuatan kotor perbuatan yang najis min amali syaitan termasuk perbuatannya syaitan fajtanibuhu jauhilah hal itu itu kotor perbuatan syaitan la'allakum tuflihun agar supaya kalian mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Sehingga khomer itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Maidah ayat 910. Maka para ulama memberikan kaidah wal khamru kullu muskirin dan yang dimaksud khamr apa khamr itu? Semua yang memabukkan minal af'imati dari berbagai macam makanan awil asyribati ataukah minuman. Jadi khomer itu segala hal yang memabukkan, baik makanan maupun minuman. Dikatakan khomer Karena Allah di sini tidak menyebutkan khomer dari misalnya kurma, khomer dari ini, anggur, tidak. Pokoknya semua hal yang bisa memabukkan, baik makanan maupun minuman, maka disebut khomrul al-jamidati baik yang berbentuk padat awil ma'iati maupun yang cair semuanya diharamkan apa khomer itu bentuknya padat? pil, koplo apalagi ganja, narkotika, sabu-sabu dan seterusnya itu Hah? Hah? itu cair ya. <laughs> kopi miring ya Wong gambar botolnya aja sudah miring. Apalagi orang yang minum tambah miring gitu. Lihat. Maka orang sebenarnya itu kalau mau cerdas loh ya, lihat gambar botolnya sudah topi miring ya. Ini menunjukkan bahwa hal itu diharamkan. Jadi yang cair maupun yang padat haram, semuanya haram. Sehingga kalau ada orang yang berdalil di zaman ini, mana dalil yang mengharamkan narkotika? Al-Maidah ayat 9 90. Mana dalil yang mengharamkan sabu-sabu ini? Tapi bukan es sabu loh ya. Ada es sabu, ini halal, es sari tebu. <laughs> nah, ini harus banyak. Itu, itu halal itu. Kalau sabu sabu, ini yang haram, tidak boleh diminum. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskirin haramun dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Jadi yang memabukkan itu dihukumi haram dalam Islam. Yang keempat, milku al hakul ghairi, milik atau kepunyaan orang lain. Ini juga diharapkan. Jadi ada makanan bukan milik kita, maka ini ha haram untuk kita makan. Sehingga tidak boleh kita menggosok tidak boleh kita mencuri, sarikoh, tidak boleh kita merampas, merampok dan seterusnya. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Kalau ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sebagian kalian itu dengan cara yang yang batil. Jadi tidak boleh kita makan harta saudara-saudara kita dengan cara yang batil. Ini dalil tentu menunjukkan bahwa mengambil atau memakan dari mengambil barang milik orang lain tidak diperkenankan haram hukumnya. Ini adalah keempat sebab yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makanan-makanan yang diharamkan selain hewan. Kita istirahat sebentar ya. Untuk setelah itu kita lanjutkan season yang kedua. Kalau ada pertanyaan nanti di, mungkin ditanyakan sekarang atau gimana? Ya silakan. biar nanti apa namanya tidak anu. Secara sebentar dulu ya. Ini ada pertanyaan. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum makanan yang kita makan di restoran atau rumah makan yang ternyata di rumah makan tersebut terdapat jimatnya. Jadi misalnya kita masuk rumah makan ternyata di atas pintu ada jimatnya, ada jimatnya seperti itu. Makanannya halal karena makanan itu tidak dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah, tapi dijual untuk kita. Adapun hukum menggunakan jimat itu kembali kepada pelakunya. Jadi tidak boleh kita kemudian kait-kaitkan. Haram orang itu tidak boleh menjual makanan atau menjual apa saja atau berdagang dengan mendatangi dukun dan minta penglarisan dari mereka. Sudah saya sampaikan sering dalam pengajian saya tentang akidah bahwa ini menunjukkan bahwa akidah kaum muslimin lemah. Kebanyakan pedagang itu mereka itu kalau nggak datang kepada dukun minta penglarisan itu tidak mantap kalau ber, berjualan. Bahkan ada yang men, dia sudah siap tokonya, sudah siap matamnya, rumah makannya. Apa peresmiannya itu loh, nunggu dari Mbah Dukun dulu, kodenya itu. Kalau sudah dikode oleh Mbah Dukun bahwa siap untuk berdagang, maka boleh. Subhanallah sampai demikian ini. Jadi hukumnya makanannya halal ya, tidak ada masalah. Adapun kalau kita bertanya mana yang lebih baik, beli di warung yang tidak pakai jimat atau yang pakai jimat, maka kita tentu mengatakan beli di rumah warung orang yang tidak memiliki jimat tentunya. Supaya hasil keuntungan dari warung itu tidak digunakan untuk datang ke dukun. Tetapi kita kadang-kadang perlu ke situ untuk memberikan penjelasan mungkin ya untuk kita memberikan sedikit masukan kepada mereka untuk berdakwah. Kalau datangnya kita di situ untuk berdakwah dan itu lebih baik. Para ulama mengatakan boleh kita datang ke situ untuk mendakwai didakwai mudah-mudahan terus dilepas misalnya kita tanya bu, bu itu apa tuh bu kok yang gantung-gantung gitu <laughs> boleh saya minta lah gitu lah saya kalau seneng gitu anak saya seneng ya gantungan-gantungan gitu ya nanti kita ambil gitu oh jangan mas itu ya nanti kalau misalnya nggak boleh saya tukar lah dengan apa jam dinding atau apa ya dipasang di situ kan ini kan dakwah ya dakwah kita belum kadang-kadang begitu kalau kita hanya sekedar mencela kapan mereka paham tentang hal itu Allah alam sesuatu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jangan banyak-banyak ya, satu saja. Eh, Tentang ini lihat. ya. Iya. Jangan yang lainnya, nanti masih ada pembahasan lainnya ya. Makanan itu seperti misalkan yang cair gitu ya, ada ya. uangnya gitu, terus hmm. kejatuhan kotorannya cecah atau cecaknya sendiri ya. Misalnya ini, jauh tuan cecak, cecaknya diambil, ini dong. Karena apa? Jika dia kejatuhan dibiarkan lama kan akan merubah merubah bau, ya kan? rasa yang ini yang menyebabkan apa? menjadi najisnya. Selama kita langsung ambil kita buang misalnya cecak masuk di sini masuk kita ambil kadang-kadang cecak masuk ke bak mandi kita ya kan? air apa kotoran cecak kita ambil langsung kita buang tidak ada masalah sebab barang yang kemasukan ini kemasukan barang yang najis menjadi najis jika berubah tiga dari sifatnya yang salah satu dari tiga sifatnya. kita insya Allah ini ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh ya, belakang dulu, bukan? buah-buahan yang dimakan oleh binatang terus jadi kotoran terus dibuat jadi kopi iya bagus pertanyaannya ini ya kopi pak cuman pertanyaannya harusnya nanti karena kita belum membahas hewannya tapi nggak apa-apa saya jawab biar tidak nanti penasaran toh. Saya jawab, gak apa-apa daripada saya nanti lupa. Tentang hal itu para ulama memang mengatakan luwak itu sebagian ada yang mengatakan halal, tapi kebanyakan ulama mengatakan haramnya. Dan dalilnya nanti insya Allah mungkin kita akan memahaminya. Kemudian adapun kopi luwaknya berbeda pembahasan dengan luwaknya. Kopi luwak itu ternyata setelah diteliti tidak hancur dia, tetap utuh. Jadi keluar itu utuh. Karena luarnya tidak makan kopinya, tapi luarnya saja. Jadi itu loh pembungkusnya itu ya. Tahu pembungkusnya kopi itu yang dimakan oleh dia. Adapun biji kopinya keluar dalam keadaan utuh. Maka para ulama memberikan contoh teladan kepada kita. Kalau kita ingin memanfaatkan itu cuci sebagaimana barang yang terkena najis, misalnya apel kena kotoran anak, dikata kencingi anak, dibuang apelnya atau dicuci? Dicuci. Ya. Kopi luwak juga begitu, cuci bersih sampai hilang najisnya, boleh kita buat kopi luwak. Nah ini hukumannya begitu ya, hukumnya. Mana tadi pertanyaannya? Oh ya. Bagaimana dengan rum yang mengandung sekian persen alkohol yang fungsinya untuk menambah lezat roti dan mengeluarkan harum? Rum itu apa tuh? Bahan bahan anu ya? Bahan kue. jus beralkohol. Ada penggantinya apa tidak? Kalau ada penggantinya, cari penggantinya. Ada, ha? cari penggantinya. Maksudnya pengganti yang bisa berfungsi sebagaimana fungsinya rum itu tadi. Ada seorang ustadz yang berpendapat diharamkannya bekicot karena cara membunuhnya dengan dipukul. Bagaimana dengan hal ini? Jazakallahu khairan. Taib. Sebenarnya ya, tentang bekicot ini dia berbeda dengan cara atau cara mematikan hewan-hewan yang lain. Dan memang hewan itu tidak semuanya sama cara mematikannya. Lele itu dengan apa? Dipukul atau tidak? Saya kok belum pernah ada orang beleh lele. Yang kata itu pakai ini ulek-ulek gitu. Untuk kita apa namanya? Membuat sambal itu duduk. Nah, berarti haram loh. No? Lele juga? Enggak, enggak begitu hukumnya ya. Jadi maka ditanyakan kepada ustadz itu, ustadz dalilnya mana? Itulah perkataan panjenengan. Dalilnya mana? Tolong sebutkan dalilnya. Jadi tidak cukup pendapat ustadz loh ya, harus ada dalil yang menyatakan haramnya. Apalagi pendapatnya bisa dibantah ya, nah? Bagaimana hukumnya jika kita makan makanan milik saudara kandung kita, misalnya jajan dan sebagainya tanpa sepengetahuannya? Biasanya kalau saudara kandung atau di rumah orang tua, di rumah saudara itu sudah halal bagi kita. Ya, halal. Sehingga tidak ada minta izin. Kalau minta izin ya sejak dulu kita minta izin. Ya, sejak dulu minta izin. Karena kita sudah biasa keluar masuk rumahnya saudara kita, makan di situ. Misalnya ada mahasiswa ikut kakaknya di Malang ini makan di situ, nah, itu semua halal. Selama dia tidak mengatakan jangan makan ini loh ya. Ini untuk suami saya. lah. kalau sudah di kasih warning seperti ini, ya kita tidak boleh makan. Ini untuk suami saya loh, dek ya, jangan dimakan. Nah, seperti itu baru kita tidak boleh makan. Apakah saudara kandung dianggap sebagai orang lain? Nah, tidak. Bagaimana dengan meminum obat batuk yang mengandung alkohol atau rum pada pembuatan kue? Ini sama itu ya. Jika menemukan makanan yang terjatuh di jalan, bagaimana hukumnya? Tidak diambil. Jangan diambil. Sebaiknya tidak diambil, sebaiknya. Bagaimana hukumnya makan tape ketan hitam dan badek tape badek siwalan? Ini orang tuban rupanya. Karena katanya bisa memabukkan. Kalau apa namanya legennya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah memabukkan tidak diminum ya. Kalau legennya kan ada legen siwalan itu ya air legen siwalan dan seterusnya selama tidak memabukkan boleh Demikian juga badek. Badek itu kalau awal tidak memabukkan. Biasa, orang jualan tape itu Tape itu kan ada airnya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah lama dia uh, berubah. Nanti memabukkan. Yang memabukkan itu yang nggak boleh. Bagaimana hukum imunisasi yang kabarnya menggunakan unsur babi dalam proses pembuatannya? Jelas kita tinggalkan. Jadi segala obat-obatan nanti akan ada pembahasan kita. Obat-obatan yang dibolehkan adalah yang halal bahannya. Jika haram mutlak tidak boleh. Jadi salah persepsi nanti akan saya bantah persepsi orang barat yang mengatakan bolehnya berobat dengan makanan yang atau obat-obatan yang bahannya dari bahan yang haram. Ini persepsi yang salah. Tidak boleh dalam Islam tidak boleh. Karena yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kenapa cari yang haram? Yang haram itu sedikit. Oleh karena disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi karena yang haram itu sedikit. Kenapa kita cari yang haram sedangkan yang halal lebih banyak? Dan ini adalah etikotnya orang barat yang tentu kita nggak sependapat dengan mereka. Mereka menggunakan bahan-bahan yang haram untuk pembuatan obat-obatan mereka. Adapun tentang kalau suntik TT bagaimana hukumnya Ustaz? Terus terang saya ya sampai detik ini saya tidak menganjurkan untuk imunisasi dan sebagaimana sebagaimana yang disebutkan itu pokoknya yang berbau imunisasi kita sebenarnya bisa imun baik imun dari dulu, dulu dalam tubuh kita maupun imun dari tibun nabawi kalau kita baca misalnya artikel tentang madu, madu itu antibiotik dalamnya. Habatus sauda, zaitun dan seterusnya. Ini bukan berarti kita anti dengan obat-obatan kimia, tetapi jika seorang tidak sakit, kenapa dimasukkan penyakit ke dalamnya? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Dan subhanallah ya, ini tidak membaik-baikan anak-anak dari ikhwan-ikhwan yang tidak diimunisasi umur 4 tahun sudah bisa baca Al-Quran dan baca tulisan huruf Latin. Umur 4 tahun rata-rata sudah bisa baca. Bahkan ada anak teman saya tiga setengah tahun perempuan bisa baca Latin dan Arab. Semua apa yang dibaca tiga setengah tahun, semua dibaca tanpa imunisasi. Imunisasinya apa? Kunir, kencur, gitu. jahe. Itu saja imunisasinya. Sakit panas, kunir, madu. Batuk, kencur, madu. Sudah itu saja. Subhanallah, Kecil-kecil sudah bisa baca. Gak percaya? Silakan pergi ke Kabupaten Kediri. Kita tunjukkan bukti nyata dari anaknya ikhwan-ikhwan kita. Kecil-kecil dites. Silakan tes hafalan apa. Yang diimunisasi lengkap sampai SD banyak yang belum bisa baca itu ada banyak lengkap padahal sering masuk rumah sakit alhamdulillah anak-anak kita belum sekalipun masuk rumah sakit alhamdulillah bagaimana dengan nasi atau makanan dari kenduren? Kenduren eh. genduren itu apa tahu enggak selamatan. Nah, hukumnya halal selama selamatannya itu tidak dibawa ke kuburan dulu atau ke punden. Misalnya kan ada selamatan sebagian orang desa itu tidak di rumah, tapi dibawa ke kuburan orang tua. Setelah dibawa itu baru dibawa ke rumah dibagikan. Ini yang haram. Sudah bisa dipahami ya? Tapi kalau dia ngundang acara misalnya di rumah, selamatan, baca-baca Quran dan seterusnya, acaranya yang haram bid'ah, tapi makanannya haram halal. Lihat fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Nah, keluar madhi apakah membatalkan puasa? Tidak. Nah. Tapi kalau di tempat saya itu apa nasi-nasi yang buat selamatan itu dimasukkan ke tempat tertentu ya. dulu. Ya. Kan ada kamaran tertentu itu hmm. dimasukkan situ dulu. Di situ ada apanya dulu? kan antum tanyanya dulu kan. Nah, Di situ ada banyak dulu? Kalau itu ada sesuatu yang diagungkan, ya kan? Ada sesuatu yang diagungkan di situ, entah kuburan atau apa, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya keyakinan dimasukkan kamar begitu, tidak ada apa-apa di situ yang diagungkan, maka tidak apa-apa makannya. Jadi lihat kembalinya kepada makanan itu dibawa kepada persembahannya Banda. Misalnya ada di Kabupaten Kediri itu batu besar dibawa ke situ atau apa namanya pohon besar dibawa ke situ, maka ini tidak boleh dimakan. Karena sudah dipersembahkan alat nusuk kepada berhala berhala. Nah, Allah alam biswab. Kita istirahat dulu sebenarnya.